بعضهم على بعض بالتقوى أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخره الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim al ayah Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauladu yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi Absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadhulul jannata bis salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Apa kabar Surade? Suka ridho Allah dan yang hade-hade Surade. Saya dari Bandung tuh pagi jam 7, 8 jam dalam perjalanan Eren sakali tulu Luwina sare Luwina sare nah yang utah jauh ini, ceramah terjauh ini luar biasa tapi indah perjalanannya lewat pesisir lewat kebun teh bla bla bla bla sampai ke sini maka bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur jangan kubur pakai tapakur, tadakur tadabur jeung tasakur naon ustaz ari tafakur cik atau mikio rek itu wae naon nah hirup tong kagok tapi tong ngagok pun tenyaho tong nyanyaho taeta rek itu wae kamarana atuh gaya juara semoga yang datang jam 1 tahun ini umroh acara jam 4 datang jam 1 sih mikir Ustaz nage sarekene na mobil. Artinya saking semangat. Allahu Akbar. Semoga yang hadir hari ini punya hutang Allah lunasi. Rencan boga jodoh Allah pertemukan jodona. Anu kawin tong amin deui karunya nuncan. Yang sedang terlilit masalah Allah bereskan masalahnya. Yang belum punya rumah Allah berikan rumah yang indah. Yang belum punya kendaraan Allah belikan kendaraan sedang dalam harapan hajat cita-cita semoga Allah ijabah doanya. Saya ikut berbahagia atas undangan Pak Haji Abdullah sama Bu Haja Fitri yang perjuangannya saya tahu ketika beberapa titik acara beberapa bulan ke belakang di Sukabumi beliau nyusul subuh-subuh muru kusunu muru Ustaz Epi minta jadwal mungkin kalau dihitung kemungkinan nggak mungkin tapi Allah menakdirkan mungkin karena perjuangan beliau menjada wajada bersungguh-sungguh pasti berhak berhasil. Semestinya saya hari ini di mana coba Bu Haji Fitri, saya harusnya ke Australia, nah milih Surade karena kan itu mah tadi onang. Yang geus dia lah ya. Nya Australia. Ya. Kita akan memetik arti menuai hikmah mengurai makna ya hajat Syukuran tasakur bin Nima putra Pak Haji Abdullah sarang Bu Haji Fitri Muhammad Faris semoga menjadi anak yang soleh. Nah budak kudu soleh, nu soleh mah pasti pinter, tapi nu pinter mah minum tolak angin nah iklan oge. Tegudu benghar, nu penting berkah, nu berkah mah pasti beng, tapi nu benghar cantang tuber, nu soleh mah pasti pin, tapi nu pinter mah minum tadi ayat-ayat dibaca uppa Haji nah ber Kudus soleh catat A ngaji ulaji Bring barho ngaji Ngbri Bubarhoho menang lautnti pengajian teh tinggal diusat E YouTube juga jagung badang tinggalmah pen Tong singgung jagung yang terhambat nah usah E YouTube TV jika normal awak teh tinggalmah detik detik-letik cabakan mana gedaan ya beda ya mata bengetnya dirawat atau diedit kurang TV tiga kasep ningali kema kasep bisa, dan ke kasep cuma jentol dan ngangenin itu aja kurang mah kasep ngan payu beda jeung orang surade karena rasep ngan tebarayu berarti GGM ganteng-ganteng mubazir didoakan singgera marinang jodoh mata keluruskan niatnya kita ngaji nanti karena naon ya teh lamun karena Allah nah dia turun di mobil karena Allah mah menang pokari suet menang kulen ayah puyum ketan dari dahar kabel ah dibungkus we ya pun karena Allah mah pasti menang oleh keur maju cokotong, cokot efek samping bonus karena ngaji dia posisi jomblo balik menang jodoh cokotong heula bogoh heunteu karena cukup cokot wae kumaha mun pamajikan batu eta Ya. Maka ayo orang tapakur kunaon iya teh pahaji teh bet nyunatan budakna beda sia. Ngucapkeun selamat kanu nyunatan yang kanu anyar kawinan. Mun kanu anyar kawinan selamat menempuh hidup baru. Lamun kanu anyar nyunatan selamat menempuh bentuk baru. Tina kubluk jadi helm. Ame teh ditilang. Tentunya roti ayat lima kebersihan tina Islam supaya budak jadi soleh bersihkan lahir batina hiji al khitan Yunatan dua ngeritan kuku tilu murut kumis murut janggot opat murut bulu kelek lima murut bulu sieta beda lamun ngeritan kuku di terase cetrak cetrak tanku diasgururada kamar Nani guru-guru kelek kita pemajikan namun guru guru seta dimarhabaannyput serrangan tapi Nu uniktina Yunadang sasurade araya did nahnatan masa kali terus ayaah pesan la uku di Sunatan nggak orang luar Islam kamar di Korea bisa run datang di karena kepentingan kesehatan tapi di samping eta Yunatan de aya kepentingan kaitan reng so salat jadi berbudak salat Tommy Suntan kan nyeri-jeri maka salat tehsyarat mutlak nate kudu bersih di di namun ayat ku so nyantrum didinya matat baru lama punskibiri nah naik udah biaya pu uru De itudik supaya berta di sunatan teh hakrah karena kawi statusnya jadi Miniti nanggung tugasbadi kolos kalau cum benang mitohaiti tugas habis ya karena bagianang diddik pendidik karena bisa pendadakan kumaha disunatan supaya budak naik sholat karena Abi boga pengalaman Pak Haji kapukur teh di sepitan pas ke masjid di, disindre ke guru ngaji main tongkol ke masjid siap candi sunatan mah nyeri teh hati teh ngadat kasih mama main yang disunatan nah dibetri ke guru ngaji disingai najis lagra kemudian besoknya disunatan dicecep boga roti buaya ayah limun ayah nanaonnya itu mah dan bebas we ngaji teh ternyata ayah kaitan erat dengan perintah sok jadi membudak mau dititah sholat tong disundatan harunya nyeriin ibarat orang beli tanah boga sawah ladang dibeli sertifikatnya ayah tapi dipacul tapi nggak dipacul jadi pelakal jadi urus kira-kira nu jadi di sawah kebon eta naon orang berdua orang sanca hilut merang. tak budak teu sunatan tadi dititah ngaji tadi dititah sholat, teteh sarua ka dituna terjelas. maka dina islamanya lengkap pisan kemari abdi ka Korea opat koe perang Korea kabitaeun asup Islam pada orang ceramahnya bahasa Sunda jadi ditu tapi orang Korea ngadengitkeun ceramah orang cerik ditanya nah dengar dengarti sok aku terjemahkan ternyata pas orang Sunda noya di Korea seserian ngadengin ceramah orang si orang Korea nanya nah seserian yang Islam mangkil bahagia menena tertarik bahwa Islam itu membahagiakan bukan seperti yang digambarkan di media Islam teroris Islam maka diterangkan masalah sunatan di Korea mah yang masuk Islam gara-gara celana jeruk kumaha dongengna dongeng gentong jadi mun kuliah di luar negeri mah geus demikiran nyese, demikiran dahar, dahar catering nyese ku naon ngaranna laundry. Eta si pegawai laundryna orang gitu ngan sok rajin mun rek nyese teh diambeul. Buang ser alungkeun, buang ser alungkeun. Setiap rek saya aya dua kolor untuk bau hangser. Diinvestigasi, ditelusuri kolor saha Ternyata kolor nu siswa muslim. Nah, cenah kolor anjeun mah bet sebau hangser oh gawe atau diamuan jangan awan nikotinan memang kayak nikotinan gitu kolot ya dijawab I am muslim Pashadu biana muslimun Muslim itu ketika setelah buang air kencing Ada anjuran untuk dicuci Sehingga celana dalam kami tidak berbau pesing Walaupun kami cuci Apa yang terjadi? Dia menyatakan Saya bersahadat Kenapa? Salut terhadap ajaran Islam. nuki wae di pikiranku Islamah untuk urusan kesehatan. Nah, matak menukur di sunatan, orang luar Islamnya lo bayaran di sarunatan. Tapi kaitan erat yang ketahui dan nyunatan budak berparentah sholat. Mata tadi ayatnya dibaca kedua kori. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya doa kolot. Ya Allah jadikan anak cucu keturunan abdi penegak sholat hancurna bangsa teh kenapa bangsa Indonesia banyak kerusuhan karena salatna rarusuh tinggal we taraweh kamari nuka pakai imam nutere imam nulaun imam nukieu di Bandung mah nuka pakai teh bismillahirrahmanirrahim wah payu masjid eta ondang deui cenah ngeunaheun macawal asri ge satu napas dikolaborasi jeung watini dia nges hancur sholatnya wal asli no insana nabi usri lalazina aman wa amilu sholihati falahum gue goiru mamnun mereka mana tuh gaya sampai atahiyat nange jika kil. Atahiyatulillah wa salawatu wa tayyibah Assalamu alaikum ya nabi wa rahmatullahi Assalamu alaikum wa alaikum solihin Asyadu alaihi wa asyadu alaihi rasulullah Hayalah sholah, hayalah falah Kod komati sholah, kod komati sholah Nah hanya oh, ustad pakai mie kancing kadengi. Cek mau teh antep, antep, antep Mau dibenerkan bagi ngacapruk Maka Nabi matok bener hiji umat bener kayaan hiji jelema hiji daerah hiji negara pun bener salat kaitkan jeung Yunatan salat bener lamun wuduna bener wuduna bener lamun bersih tina na najis Matak Bu Haji Pak Haji umat budak titah ka masjid contohan ku kolotna ambeh wujud ayat nu tadi dibaca kedua kori nu diondang ngahaja supaya jadi doa Rabbi ja'alni muqimas shalah doa saya tak doa Nabi Ibrahim Duh bohong Ibrahim Ibrahim boga dua budak karena Ishak yang Ismail Ibrahim nggak mawat nggak tapi ngarana masih disebut kama barok tahana ali ib mun salat wa barik Muhammad hayang hirup berkah tuturkan Ibrahim yang Muhammad naon wujud berkahna Guys sabar ratus tahun mautnya disebutkan nih ngarana ciptanya orang Men orang disukan maut eh karena nyebut ngaran orang Insya Allah ayah si koplok waka maut hutang jangan dibayar Raja yang ngomongkan gak goreng Maka yang disebut berkah catat Subutul khair tetap kebaikannya. Mudah-mudahan jumlah yang banyak hadir dalam acara tasyakur binikmah sunatan ini mendoakan Muhammad Fahri sing jadi ulama amin. Perwakilan Surade yang membawa nama baik bangsa, membawa citra bangsa, negara, keluarga, dirinya sendiri untuk dunia dan akhirat. Sesuai doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min duriyati di ayat lain Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Si mama curik baheula. Mun urang salah ngomong maklumnya lain ustaz urang mah. Uyuhan we aya na YouTube. Can wani make kopeah ge. Pernah make kopeah beli akbar saring serikeun awak menek make kopeah ka mana lurah. Kercan viral baheula make gamis disebut budak penek memakai daster angin saya orang memakai kupluk ceramah di Cianjur angren ngomong kemana tukang pila serba salah jadi urang. ya make topi koboi disebut andirip dibuka kupluk cingjarip Afgan Afgan banget tasese banget banget banget tak teh dirawat tong diedit kira setengah nah jadi urang mah eh, semaksiat Sukabumi Warawu di Surade di Lumpang ngaditu tukang sangu wae curiga cina Ustaz Epinya nya keur foto hula kurang mah sayang make cadar sugane dibere ku Joya sok curhat kasih mama mama Epi teh ujian teh kia kia teuing di Bandung teh yang mau gede BIP TSB PPJ kurang mah loba duit ge bisa lelempangan nah, Oh di barototan ibu-ibu nunyira. Ustaz foto heula, Ustaz foto heula jeung urang teu make kutang. Namun balik ngaji teh Bu, mandi teh pareuri. Bariru juga menangis saya teh witan ibu-ibu. Cilepeung teh. Cilepeung. Memang saya make cadar mah sabar bi Daku mama happy mah doakeun nah, beda jeung anak nulain lain doakeun naon happy mah doakeun ya Allah pasihan budak nupang ageungna bangetna ganteng permanen jadi nggak saya saya diedit nah nya bawe tuh udunan tuh jadi mun dahar di kafe teh teu nyaman mie kocok tinu sagede nyerek mie teh tapi ka sagede cacing kalung hese ngahuapna tiap reng ngahuap tiap dipoto tiap reng ngahuap tiap reng dipoto sampai pernah hiji kayaan mah orang dahar di kolong meja Dengenah, iya naik daun teh juga hilir. dengenah. Asli aslina diri diriungkeun tapi dah ujian tong sok mantik. Nama lamun teu siap ijabah nah didoakan ke si mama urang lain ustad baheula punten pelajari wena YouTube Ustad Evi saha baheulana borongongong buraong bedegong segala dosa pernah diasaan dir mantan maafkan aku yang dulu jangan Tanya aku di masa lalu aurat karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau dulu aku haram jadah, bismillah sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taat. Kalau dulu lihat akhwat rasanya takut. Pengen pergi ke Indomaret untuk berikan mereka coklat sekarang maaf akunya udah syariat siapapun akhwat yang memikat tak kuberi dia coklat tapi kuberi dia seperangkat alat sholat asal tong lewih di opat melewih di opat offside pasti penasaran bisa lebih istrinya seberaha pengen tahu apa pengen tahu banget maaf maaf beja-beja ria ya setiap orang Ya Allah, Allah maj'alni minat tau wabina. Waj'alni minal kirin. Ayat kalimat toharoh. Tah kita teh bagian tina toha toharoh. Bersihkan lahir, wudhu, mandi janabat, adus, muncik bahasa Sunda mah. Lamun batin ku taubat, tabayyatu taubatan balik deui ka Allah. Bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Abdi teh, Pak Haji, Pak Ustaz, di Ustad lepat nyarius penggoweng Ayo barokahtina doa itu tinggali kolot banyak kean budak masa Re di hajatan nama beaan kumaha masang tenda meliju pa Jopa kue mendngantangga tadi itu biayaan ngurusun didikun kawin budakruskukolot Dora kakak2 ta ka Allah kasaha ka kolot tingali perjuangan kolot mah mentak mun hayang barokah abdi Masantren teberes demi Allah sekolah tetamat kuliah terjelas. tapi ayuna punten semalam saya dapat penghargaan dari Guinness Book of Record jadwal terbanyak di antara ustadz yang pernah ada di bumi sangkuriang diwakili Ku Mangiana wali kota terpilih untuk periode ini. Curang on, ya Penghargaan saat di Museum Rekor Dunia untuk Ustaz Epi jadwal terbanyak kurang puriding. Nu diinget saha? Si mamah doana menembus batas. Mata kawas dora kakak kolot. Nepi kasuradete tadi saya angkat videonya mah Epi kasurade lah Cugjang, nepi, hati-hati di jalanan. Titi DJ Oma Irama, hati-hati di jalan salam kak emak. Nepi, nepi. selamat, selamat. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Hei manusia, hormati ibumu. Tingali, indung mah. Udah nanglai. Kamari di damri. Kurang asup ke damri harida asep pae. Budak curi. <laughs> Eh, eh, eh, gandeng budak teh geser geser geser kemana sadar tuh terselengket baik ih gandeng gandeng kata budak mana teh celi daging jadi coba asep ya coba hari haridang coba gandeng budak tinggal teh ayah ibu-ibu persis sih gak buah fitri nya Sari bu eta budak kunaon yang nenek cenah ustad nah hal ini bere itu ayat tulisan Nadamri dilarang mengeluarkan anggota badan <laughs> eh tafsir teh kemana wae kerbudak mah buria buria mata kelamun hayang orang surade barokah hayang barokah hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya ucapana sacidu metu sakecap nyata doa ibumu dikabulkan Tuhan benar nah dikutuk si mama happy sing jadi ustaz. Ih, ruas nama tengah doakan Nabi jadi presiden, pegang saya jadi presiden mah, nggak jadi ustad. nah. ruas. Mana abang doakan Nabi jadi ustad ngaji tuh bisa, masa tren terberes, sekolah pernah, kuliah tertamat. Nah, mama dicing, mama doakan. Bung, mama mama boga, as, boga anak asup neraka. Beren Haji Abdullah, Bung Haji Fitri ge nyunatan anaknya yang budak anaknya sok soleh mah jaminan anak surat dua hiji Pak Haji pangnyatetkeun ayat 105 warisan dari orang Surade tak oleh-oleh di Bandung Bumi ini akan aku wariskan kepada orang-orang yang soleh. Wa kata benar. Aku sudah tulis di dalam kitabku. Walakot katabna ayat tauki diharapna. Walakot katabna. Sungguh telah aku tulis di dalam ayatku di lauhil mahfud 50 ribu tahun sebelum manusia diciptakan sudah aku abadikan menjadi MOU perjanjianku bahwa bumi akan diwariskan kepada orang-orang yang sok iya nyene buku orang teh gaplek gaul tapi sok sok baju mah bebas yang bersih tina najis setuju tidak buat apa beli botolnya ini biangnya kan banget preman gen penting hati beri baik payo metal ge nu penting ngajina murad tal bae baju burger kill ge nu penting ngajina tar til setuju tidak bahwa lama make kupluk mentablik akbar teh mana ustaz dan cenah MC teh teh sekedap dinya jamaah ustazna can datang padahal sediuk kita tadi itu ustaz sa ustaz epi punten ya KTP abdi mana ustaz kieu iya? Saya temenang ya Memang hijrah mah berat, harus dicaci, dimaki, diasingkan, didengki, dipoyokan, dicie-cie. Saya pertama hijrah Pak Haji nyeri hati. Tetap beda kudu istiqomah. Saya tukang mabok, saya tukang gelut, saya tukang maksiat. Oh, nah hujat, kurang jadi ahli maksiat mah. Nah pas orang nurut kakolot ini ke masjid dari kita sholat ke si mawapi, Lelaki mah ke masjid atau Ulah jadi cowok soleha. Sholatnya di imah weh pria muslimah pengli sarung gaya ting di mukena kenya kenaonyan masjid gede-gede wanu oh, ngeusiana mah nurut ka kolot Dasir, apa yang saya dapat pas orang ke masjid langsung babaturan nu mabok bareng baheula si anjing salat jadi nu anjing kebalik. jingkang tong orang pas adan pakai kupluk Orang isi hotel Jumat, edan si eta jadi ustaz, sarap anjing, elah. Eh kudu kuat godaan, matak make kupluk teh punten bahaji supaya teloba dedengnya. Syarat nyandung mah make kupluk. Sarekan kudu kolot jempling da torek aingna. Sarekan kunu ngora jempling. Kieu we lempeng. Tapi itu mah da proses. nepi beres ulah stres lamun hirup hayang sukses tong ngandalkeun kartu askes kudu loba akses setuju tidak akses nu utami menang ridho kok kolot ridho Allah fi ridho walidain wa syukrullah fi syukril walidain contoh orang mah lain ustad weturunan turunan ulama dikutuk bahwa viral ayah ustad kasep urut artis maut ngorakene uje ustad jeb Ustadz Jeffrey disingkat U Ustadz Epi Epeni Saya ngising Eh eh eh eh Tadi tulisan MT dan e, e. eh eh Pas uh, uh, pas duet jeung Kidaus di Bandung kajian bersama KDEE e. Kidaus Epi Epeni Bawenya racing racing katan. Saking muridin naik, ya, eh di Surade ceramah kemari sabulan di Trans 7 kemari di Korea tului Ke Makassar isukan ke Australia tulu katawan Nah Tonggere je doa jadi ijabah Happy baju ge bakal gratis Ab Katokowae mana diberre tikupluk Nebi kaspatu aslina kecuali kolor jeronya data foto jadi nyiin sorangan Dina karung Tarigu tulisannya teka hapus berat bersih 25 kilo pemajikan pingsan pas ningali teh ah berat berat teh payahnya eta teh nah bisa itu benget sisih doa kolot bentar aduh Muhammad Fahri doakan Bu Haji sing jadi ulama tong kagok presiden Mariet sing jadi ulama tah Abdurrahman As-Sudes bayi Abi ke Mekah Tong sombranya walau busuk Walau rokas Walau jida Fil umroh atau fil haj Turun di hotel Rek sholat ke Mekah deket Ka'bah Nyubuh lembang Ngagerentes nah hati teh ngagerentes teh ngomong hmm, Pantes nate surat Ar-Rahman Subuh kia mangunah lui imam nate Abdurrahman As-Sudes Nah danges Tayatul masjid teh ngaliwat segede abdi awak nate kunaun pendek mah sok pinternya sirana deket kanu betul etama bener di ladangan dua rakaat subuh ar-Rahman Puriding, bener la takhuduhu sinatu wala naum Allah mah pernah sare gerenta sate hamba nah, pada ribuan di dinya teh beureun loba sarua nu hayang ar-Rahman lalu apa yang terjadi dibere bonusna leuwih untuk ukur dibere ar-Rahman Pak Haji Pas anjing atau imaman kan Imam Mekah mah presidennya. Oh pengawalan lagi jika orang bilti itu kadir. Jo. Melong ka orang teh. Jo belanya ya, seri. Uriding deh diserian ku Imam Mekah gitu loh. Terus ngagupaya. Nyemperkan orang teh. Iya yes, seh. Min aina anta. Min Indonesia. Ila aina. Eh dinas sirotol mustaqim. orang teh. Anda bisa bahasa Arab orang mah cai teh Syekh kul huwallahu Allah Allahu saya eta nu ngagerakeun hatena ngageruan urang diantara ribuan jelema ditangkep hayu cina, urang sarapan mun di urang mah salat subuh ngobrol tanya-tanya lah pakai translator kunaon bisa kieu ternyata doa induk jadi kersa umuran pahri budak teh bawang bisa eta teh pas indungna nyiapkan sarapan keur bapak mun di urang mah goreng jadi anaknya juga nulis disebut tuma dia eh sia malik malikun dari balikeun mah tuma, mah nya da tahu bulat sia teh ai eh, sia rasa banyak kata tangga tuh nya hesenya ke pendidikan mah bisa benadakan ternyata doa adalah pendidikan taku indung nanti diusir sapak sarapan bapakna di auran kesik diusir bari ngambek tapi ngambekna make ilmu Bu Haji Fitri ya bunda ya idhab keluar sih. Jakallahu al-imamu haramain. Sing jadi imam haram. Jadi, jadi kita mau nama ke budak. Sing alus kamu teh. Sing jadi ulama. Siapa juga bapak sih ya. Nyaji eh, itu. Kan bapak ibu-ibu nu nyiram di Bandung. Serewi. Abi keur nyiram. Cain teh kusaha. Nah minta tanggung jawab naka orang. Lain yang dipoto. Ameh naon. Kami boga budak tiga Ustaz Epi nyanyiun aku di urang atuh. Lain atuh Ustaz yang ngacai, yang ngacai beda eh, teu make kuota curang teh. Mun teh diciwit ku si Mama mah Epi teu menang kitu eh, Epi boga pamajikan teh boga sarua keur nyira mah kahayangna sok lain-lain, sok ladangan. Heuh nu tadi cari tanah di ladangan sukan saurang 100 urang aing foto we tuluy mah cangkeu atuh mah Epi teh tangna tong ideur-ideuran cenah ibu-ibu garis keras dan nyari awak pun dipoto sok napun segala dipoto bahwa munek dahar kolot minta naon kebedak anda roh heula ayeuna mah kolot nyontohan heh kamu ka dahar foto heula jeung rata-rata mun dipoto teh darengdek sirahna teh saya paham ketika ibu-ibu berfoto miring kepalanya itu ibu-ibu artinya butuh sandaran tapi kalau sudah tidak ada bahu untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Ya. Munte dengdek ngeke letah di foto nanti. Naon dagang letah online. Cik atuh mikil hayang maut ke TikTok. Karena di kamar saya teh lalila sugante kiing sih atau mandi ke TikTok Eh. Aku ingin manja. Aku gampang hayang terkenal. Harunya kan si Bowo ya. Daromongkan ingin berduaan dengan dirimu Iqbal. Awas jangan sok tiktokan, hek maut ke tiktokan dan tergenap lain ku ambulan tuling tuling tuling lain kudu gitu tenteo tenteo tenteo. Dah, iya teh Haji Abdullah yang Bu Haji Fitri teh ngariungkeun teh lain rek ria, lain rek ujub, rek takabur. Punya harapan sedikit saja. Doa yang tulus dari semuanya. Semoga anak Muhammad Fahri yang dihitan kali ini menjadi perwakilan semuanya lil muttaqina imamah menjadi pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kita butuh pemimpin yang soleh. Kenapa harus soleh? Karena bumi harus diwariskan kepada orang-orang yang so soleh. nah sholat disebut Assalamu alaina wa ala ibadillahis Nah nu soleh mah orang Surade sok kadoakeun di Bandung kusa tiap sawe nu salat orang mana wae ditransfer di broadcast doa dah. Kan saroleh teu ibarat nyicikeun cai kanu gelas, ai gelasna nangkup mah. Orang Surade didoakeun tiap kudu salat. Orang Suradena sarolat. Dak rabbij'ani mukimas wa min duriyati teu urang anak cucu keturunan balik deh ke Ishak jeung Ismail karena bapak soleh anak ge sok naon bukti soleh bapaknya, Kesmawat maot disebut keneh ngarana. boga naon keur Lucan umroh jeung can haji orang surade. saya doakan tahun ini bisa pergi umroh minimal tahun depan bisa pergi haji terus gara dunia Mas nabung can Pren Aturek indit kumah iroh ya, Nabung Sejuta sapoe Bulan harap ya ini Nya Lalu ngadoa ke Allah baca surat Ar-Rahman, baca surat Waqiah, terus baca surat Ar-Rahman yang Waqiah, baca surat Tanah, jual. Ya, tata rucingan kunaonnya Ibrahim karena disebut oleh ternyata manasiknya pertamana diajarkan usaha ku Ibrahim tata teh multi level marketing dalam Islam. Berapa juta tahun ini yang berhaji, berapa ribu manusia tiap hari yang berumroh, jasa saha Ibro, Ibrahim. Menang pahala teh Ibrahim. Buah Haji Fitri jeung Pak Haji Abdul ngayakeun tasabur bidik mah Yunatan Fahri tuluy daratang ngararaji karena Allah pahala nanti sejumlah nu datang rugi tuh mandala ala khairin balahu mislu ajri fa'ilihi sing saha nu nuduhkeun kana kahadean sajumlah jelema nu nuturkeun eta kahadean nu dituduhkeunana sajumlah eta pahalana Rak saya memilih jadi ustaz teu jadi artis sanajan pabeurit jeung artis tapi nu pahili ustaz nu mana artis nu mana ya Ibrahim boga manasik nu kadua nurun ka istrina hajar boga naon boga jam-jam oh, perjuangan ibu mah tongeris jajing si mama mah tinggali nah. tingali Siti Hajar ya Siti Hajar pamajikan anak Ibrahim nya keur hamil ditinggalkan ku salatina mengeluh nggak nggak Kekagok ditinggalkan nangis 8 tahun nenek dagang nenek usaha nenek nengan duit nenek dakwah tapi dia berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ketika melahirkan Ismail di ke? lecan ayah bidana hari tamah Membidani sendiri, borojo, budak ciri hayang nyusu, cisusuna garing. Kamanan yang ngancai? Sofa, marwa. Sabar balikan? Tujuh. Dedeket, teh Mulas bitis, urake. Yang si mama hampir rekrisan kelama, minum mulai sejam-jam mah. punya orang makago pengalama sejarah Siti Hajar jaba udah juruek yangte ditingalken tapi ludenganggeluh pulang anting tujuhbalikkan keluar cairhana suku orok mana sih yang bunuuh bermanfaatshodaqoh jadiiahh jam-jam lahir wek celeketek budak nusoleh Ismail isuk kurang marujid kurban jasa sahata karena Ismail berani mengorbankan dirinya untuk berkurban jadi tadi pencitna ujian tapi kurbanan eren tuh jalan terus mobil nareangan sapi imah saat buka stok sapi tuh ketek kenaon berkurban sah jasa Ismail Ismail matak ayatnya tadi suratnya oleh keren entah Rabbi ja'alni muqimas sholati ijabah ke Ibrahim mentak maut na oge ber berkah mentak mun hayang buka rumah tangga berkah entengna nyaeta keluarga Ibro sok ibu bapak pada milih rumah tangga nu mana nu isuk pake tore kawin lengkap sana Al-Qur'an mah ayah rumah tangga teh anu salakina asuk surga pemajikan asuk neraka rumah tangga saha Nabi Lut Lutma pemajikan lesbian beki awewe ayah nepi kayuna penerusna terus ayah nu salakina asup neraka pemajikan asup surga sah Fir'aun salakina di neraka pemajikan asiyah di surga ayah bapana di surga anaknya di neraka Nuh kan an bener ayah anaknya di surga bapaknya di neraka sahak Ibrahim nu dicari takut ayo urangan di surga dulu-duluna di neraka Muhammad lengkap dan nunggu nama Ibrahim Ismail Hajar Sarah Ishak KB tak nah, itu disebut mohon mengadoakan barokah barokallahu laka sing berkah ta rumah tangga anjeun teh wayahna ngeuntungna kudu kak Ibrahim mun teu Muhammad Muhammad naon pesan Muhammad keur barokahan rumah tangga geus boga anak nu tadi kullu mauladu yuladu alal fitrah setiap bayi nu digebrokeun ku indung punten urang ngadoakeun heula bab indung kunaon doraka kakak indung dihitung dosa besar urang tanyakeun Bu Fitri ayo ngajuru nyeri teu henteu dah geus biasa keur mimiti mah loncing urang dicarekan si mama. tapi eh, mamah teu lamun Epi dilahirkan ku mama hari tarik dilahirkan anak antara hidup dan mati ternyata melahirkan bayi itu mengancam nyawa lamun kurang darah kurang tenaga tanya kena kabidana ditinggali di rumah sakit Jungberung Bandung orang wafat ibu-ibu khususnya disebabkan melahirkan itu tingkat tinggi ibu-ibu wafat disebabkan melahirkan itu tidak sedikit jumlahnya karena saya tanya ibu bu ayo ngajulu jadi tuh nyeri komono pertama mah karena loncing kurang cika licik nakal mentak si mama perhatiannya beda ke orang bening karuron siap epi mana daripada dilahirkan ku mama mana bawang mabok gelut dan lain sebagainya nyeri hati lebih nyeri ha, lebih nyeri tibatan ngelahirkan mana nah mah si bapak nepi kagetih hubungan spread di betot akhirnya mana lahir jadi tepugu bening karuron siap mentak bahwa lama minum cerik si mama teh kasus berkasus saya pernah di penjara bu tiap harinya gara-gara kalau Cina dibayar Cina akhirnya dibayar Cina bahagia cerik nanti cerik bahagia Tina dongeng nu tadi ternyata indung mah ngajuru teh lain bagawean enteng banyak orang yang pegat nyawana gara-gara melahirkan anaknya ayo non ayo non ayo non sok duduk duduk duduk sok sok balagur orang Suradema binangmoga budakna tak nyerihati men tapi bener Pak saya ingat waktu saya kecil nginjak untung rokoknya tak terdekelmpangan nyicap untung rokok dari jewang bersih mama ditewak tambah suku dileakan jadi tinggal di ayat tiketkan asa mayonese tak ah. mama tuh bisa naon sipic diaka tuh bisa ngalekananku mana ku-moga amal Nuharwa tapi sing rajin duha tapi sing rajin tahajudnya pun bisa imaman mamah ternyata Pak Haji paling nikmat spiritual kalau kita mengimami ibu lalu al-fatihah kita diaminkan oleh ibu yang melahirkan kita kekuat hayang malik hayang ngarangkul kan berangkat Muhammad Bahrinya begitu lembutnya dipeluk hari ini disaksikan misalnya benar-benar ada doa tulus ibunya untuk anaknya dan saya gebuk muntah dicengcerikan tekurang mas kuci mata indung mama ayah di Surade ibu ingat teteh ingat aa ingat semua ingat waktu kecil kita pernah mengalami ini enggak wayaknya ulin nges di mandian sararengit tuh di udah ku indung bari mawa rantang ayah sangguan aa teteh mam dulu mam mau dah mina bekah mam mau eh ini kapalnya mas oh, sendok ngeng ngeng ngeng ngeng pernah nggak ah, ah, pernah nggak Tanya diri, kapan nyuapin mama? Setelah kita dapat hasil kerja, dari hasil keringat, ngehajar datang, membawa sikap terhebat, lalu menawarkan makanan lezat. Sahwa mah, ima ikhtiar epi ke mama, ame menang ridho Allah. Namanya, ah tegudu bicara. Nama tegudu ridho mama mah. Mah mun epi maut isuk, daik Epi asup neraka gara-gara teikhtiar ikhtiar nang ridho Allah, Kucara cara nyasok nyasok dan budak nasup neraka mah sok atuh mah nanti make ngengengengeng ngengeng dah kakolot satu. Eta eh, mah sasenok Pak Haji datu diseepkeun, ditewak, kerewak, digabruk, dibuka kupluk, ceurik nepi ka urang pinuh ku cimatana. Tanu jadi urang. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Kapan terakhir kita tergopoh-gopoh bahula we dikawinkan ditah lebay eta ge ah siala lebay ah tanggal 22 Desember hari ibu Maruli kuotanya status spesial buat mama just for mom mom you are my everything mah kau segalanya ku si mama langsung komen nya segalanya ku mama mi HP budak kah saha? mungkin ini tanya itan popoyan ku saha nyalah mama segalanya lah rakas yang lindung pas ngalahirkan Jori pas ke nyiram Joringelahir ke nyeri Jori budakku lahir kenageri Jori budak lincah untung rokok Jori budak re lebaran kekebal di baju sabtu Jori udahca sekolah canaya biaya jika poek kamari obat kalau tuh curi stad dan bisa mayat Jori dan dak sekolah tehna paling sibukken Banguh Curkakuliahmenangweikuliah kuliah menang jodo terus menang jodoh mikiranjatnarikenneng diwin kedak konflikkira datang tergopo-gopoci suksesu Tong bicara budak-budak mencenya nawanang buka-budak soleh u ya budak tanya u ke soleh kalau u Kapan terakhir melihat wajah orang tua kita? Seksama, fokus, bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya. Kernyut, tarang nanti urut non, urut melang mikiran orang siuntu bahagia jika ayana kongkorong coplok, anting lengit, gelang lepas, betul bu? Kersaha, ker anak, aslina. orang datang ke macan ngomong ke, langsung ngerti ya jua, tong pas pasea keren ibu itu malaikat tak bersayap yang memahami keadaan anaknya dan dia dokter termahal dan pengacara terhebat. Cek mama beres-beres. Karena mama adalah wakil Allah di dunia. pun dan digiring ke karena acarana nyunatan. Setuju tidak? Kapan terakhir menempelkan pipi kita ke pipi mama kita lalu berbisik lirih, "Mah, maafkan aku, ridhoi aku." Karena kasih sayangnya seperti udara. Cek Iwan balas mah, ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur di berada. Nah, udah mah mun tara ke rumah sakit, langsung ngagoler na pingping si mama diusapan disalik sikrep we sare terus didoakan kieu Pak Haji, rabbi habli minas solihin. Rabbi Jani muqimas sholah pernah melang banget eh, nung urang lang urang doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama kamarobayani sogiro padahal jelas doa seorang anak untuk ibunya tidak ada hijab kan urang ngedoa ngadoa Pak Haji, Bu Haji, Sadayanu hadir di dia Mua ayah yang muntah di doakan Ingat bahwa keur bersin Haji cekolot urang kumah Sapar hurip, hurip paras ingat? Berarti nu ingat Neskarolot dak ayeuna mah palin hurip parasa par hurip ai hirup teh kudu hurip ulah ngaharap-harap ulah leungit sahurup dina hirup karena beda sahurup ngepekna sahur hirup ngadoa ngadosa sempit sempat pemicu pemacu kendala kendali nonri tenang tegang sok frustasi prestasi beda-beda sahurup bala yang motor Jepang karena sogun kunaon eta motor mahal kusawab ayah huruf gean huruf gap na leutik mah jadi soun Madak seksi Mamah Safar guit langsung jadinya Tong Kakak inndungnya dan budak disukura masareweh urang teh budak dikolot u kemari ayah di Bandung di Cikadut aki-aki labutinana motor cumna berarti aki- kok oh. disebut anak King teh lain urang budak kurangnya anaking numis 42 tahun saya akan awet kasse punya pelairan 76 anaking cekolot kurang anak anak anak tehtik maka Lukmanul Hakimqu anakkirkolot mas masih Ustad bekudu hormatt kurang eh, melin Adam lain hawa ayaah jelemah Allah ma juaranya mah mantap ku nabi diberi leuwih Bu Haji Fitri mah ummuka ummuka ummuka seberapa kali ibumu ibumu ibumu seberapa kali naon pak artinya apa ngerti teh kunaon ku nabi disebut tilu kali cik mikir boga budak teh kudu boga indung tilu Suri nu kawani mah eh ngobrol sih ah amit tutunuh ya apa apa pamajikan hiji mah tersesat balik teh kadinya deui kadinya deui punten baji punten ai meja sukuna sabriji panggung sukuna sabriji tuh kuat ditumpakan ku sabra urang ge ieu hirup hayang kuat kudu boga opat Riwe, hei mah kudu diajak ngobrol ameh ngarti ai ngaji teh kudu ngarti lain hahaha baeun hahaha baeun bunya kasalaki Aing kamari yang siga sia ku sia dicarek Aina mana beak masa idah kawin deui sare naranjang menangan nyuk aing dioyak-oyak sia. Sok rek kawin deui mah dicekek sia tah. Kujuring salaki. Mantak bare kawin deui mah tong bebeja apa ria apa. Bu, ai salaki milik rezeki. Rezeki mah nyanggeus atuh sedekahkeun saware. Ibu tong GR Kalau suami kita ngasih nafkah ke kita itu telin di salaki iroh, di aloh. Mentang musalaki telat mere nafkah, cokot langsung tina dompetna. Ke musalaki molotot pejakeun cegusan Epi badai nyanak titipan Allah. Satu bu? Tapi, Cicing orang angkat heula. Saya orang bebeutkeun. Buah isalaki nu Allah nu urang. Atakna mun salaki dicokot batur, tong ngamuk eta eh, ge titipan Allah tuh weh nyanyi ibu-ibu mah Bu Hai Halo Ibu resep teh boga salah kita ke Allah menjalankan seluruh perintah Allah aslina tanpa satupun perintahnya ditinggalkan suka suka ya tunggu. baik si bapak kawin deh engkau suka engkau hentel liur ai kawin deui parentah saha ai Allah nyarek teh si bapak kawin deh. nah ibu tiga Allah curhat carek nah mantap ibu-ibu ya bapak-bapak sing sabar membuka salaki eh buka pamajikan gede ambak Allah wae dilawan geus eta koma ura urang ngestong bebeja berat mana minta izin yang minta maaf eh geus izin kapangi minta maaf we nyariwe atuda bu kunaon buat ulah deh si bapak kawin di, ibu a, apa bu ahok beberapa tahun kebelakang di demo gara-gara naon bu menista ayat ibu hayang di demo jika ahok nyangges izinan kawin di si bapak tante menista ayat ya jadi didoakan bu abdi ya budak singson sing jadi budak anu khairun nas anfa'uhum linnas manfaat ke dirina manfaat ke warga sekitarna sing jadi jenderal kehadian, sing jadi imam jalma-jalma nu takwa nu hadir poe ieu sing dilipat gandakeun pahalana sing dihapuskan dosana sing diringankan bebana sing disukseskan doa-doana ada yang mau bertanya? sok nunanya menang hadiah umroh pulang pergi jalan kaki sok tablik akbar jengurang urang mah ya tanya jawab sok dua ikhwan dua akhwat aya hadiah tibu haji fitri engke ciu sok Pak MC bere atuh membengga dia dieu urang ge hayang ngobrol jeung orang Surade sok maju bonusnya dipoto jeung urang hadiah Mang Yuk masuk TV. Kuma MC we. Kasih jalan, kasih jalan. Atau mic-nya. Haji damang, Haji dacan sesalaman. Sok, micnya aja yang kesana rek pakai mic kurang rek pakai mic sorangan mau disadar nu eta mah kunaon lalaki mun itu sok tarik karena deket ka ah ya cenah usar awg mun itu sorana sok tarik berarti deket karena ampli mata ngeberwek Guys, nepi can, tok mah. Sebut nama siapa dari mana? Kita loba nu ngahajat di luar Surade ge ka dieu nyaho di mana dina Instagram. Ustaz aku mau mengajak ke Surade. Tepuk tangan buat Surade juara. Sing minum ah nyaruna tanda. Didoakeun sing mari hamil ame loba ikahnya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nami Abdi Rizki Mahesa. Di mana Riz? Di di Surade. Ah ditinggalin di tadi ah. <laughs> Sok rek naon Riz? eh patarasana marinaros oh. Eh, tapi sekedap dacan langsung ke patarsan iya <laughs> sahur Ustadz Adi Hidayat iya sahurna lamun diri orang diarahkan karena hal-hal anu eh maka lamun dihadapkan ke orang segala kebaikan diri orang muang peka sahurna hmm. cara jadi patarosana maha cara diri orang namun tas terlanjur e, terjun karena kemaksiatan supaya diri orang peka kembali terhadap kebaikan. Ya, nah, bagus. seperti itu. tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya deet tapi ngepret. Langsung dijawab. saletik tapi nyiwit. Ya. Kumaha supaya orang peka karena kehadiran netong loba dosa. Da Allah mah nyimpen nu alus nu goreng. Inallah tajibun layak balu ilat tajib jadi kunaon mun salat kudu wudu heula teu pantes rek ka Allah mata teu sah salatna lamun teu sah wuduna la la salata liman la wudu'a la wudu'a liman lam yadhkur ismallah teu sah salatna lamun teu sampurna wuduna teu sampurna wuduna lamun teu diawalan ku nyebut asma Allah maka ngadoana Allah maj'alni minat tawabina supaya peka walaupun tidak ada manusia yang steril dari doa dosa istiqomah bagi dua kemarin ya kejadian di Jungberung di lembur abdi nges kolot nges hampir 70 tahun gawena teh musuh poe jumaah disamber jumatan bah ayo jumatan dan tepeka alhamdulillah orang matara kagoda kudu jumaahan karena terbiasa dalam maksi hati-hati maut ker maksiat maut ker nyen kegorengan tukang roti mautna ker dagang roti roti suuk, roti kadet, roti kacang, roti keju, roti nanas, roti pisang, roti roti roti roti. Dagang roti mentah jalan ke cilang cileng ke halangan kubaki, ketabrak, jeker, sakarat. nu mau takum la ilahillah, la ilahillah. Kumaha jawabna? Tinggal roti suuk cenah. Maos. <laughs> Karena biasa wiridna roti suuk, roti kacang, rek diajar peka kalau laukmat tingali wiridna Allah Allah Allah Allah Allah Allah kurang kedahar di hajat tingali lauk di balong keblok dibahaikeun san ngagerakeun hati jeung lengan saya mere rezeki ka lauk wirid Allah Allah Saya tuh ningali lauk kemari ka Samalona Makassar ngojai wisata laut Allah Allah anger di mana lauk mah kitu tapi malu lulur ningali urang Ustaz Evi cenah Allah Allah Allah Allah pernah tuh ningali lauk anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing goblok goblok goblok Nabi karizki nage didatangkan karena wiridna Allah maka biar peka perbanyak istighfar astagfirullah Kurang ada bala-bala dialungkan ngalau eta lauk ngaceng bari ngomong kieu mana cengek na bala-bala mah cengek pekanya jadi kudu loba istiq istighfar istighfar teh kibarat do dosa. Tidak ada dosa besar kalau dibarengi istighfar, tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk tanpa diistighfari. Doakan semoga peka ya karena pertaubatan. Bertobatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Satu lagi dari akhwat. Sok akhwat yang mau bertanya silahkan. Thank you. uh, saya mau bertanya uh, gini ya uh, misalkan kita mau ikut kajian uh, terus uh, nunggu ustadznya tuh lama kayak gitu tapi bukan saya kan sama kan acaranya jam 4 ya terus gua terus uh, disuruh pulang kayak gitu kan misalkan kalau kita lagi kajian tapi belum ya uh, kajiannya kan dosa kayak gitu jadi uh, apa ya lebih Mama dulu. malah Tepuk tangan, keren pertanyaannya. Parinter orang Surade yang rilis teh. Ya, dulu ada anak muda datang ke Nabi. Rasul, aku ingin berperang. Mang perang ya, karena ngorak kene, gede kene tanaga, gede kene kawani. Cek Nabi kuma, kamu masih punya ibu? Masih? Prioritaskan ibumu. Sana jangan ke kajian, cek si mama balik-balik. Saya lagi di luar negeri, Epi di mana? Di Belanda mah, balik-balik karena bising ayana naon eh hanjelu nama pas balik imam geus diriung ku tatangga aya dia si mamang ngaranna diumumkan di masjid sakitnya tuh di sini ya bisa jadi itu panggilan terakhir biar dapat ridho Allah pulang ngaji wajib lebih wajib mentaati hasil ngaji taat ke orang tua tewa wajib maka ayatnya nu mana ustaz birul walidaini ihsana sok sing hade ka kolot supaya ku Allah digolongkeun ka jalma-jalma ihsan termasuk anu sieun ku Allah yuk berdoa yuk untuk spesial khususon yang lagi di sunat ini doanya untuk anak kita semua Rabbana Ya Allah ya Rabb kami Hablana anugerahkan kepada kami min azwajina dari pasangan-pasangan kami qurrata ayun anak cucu keturunan yang menenangkan hati karena kesolehannya waj'alna jadikan bagi kami lil muttaqina imamah anak kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi habli hukma wa alhikni bisalihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak cucu kami orang-orang yang soleh dan berada di lingkungan yang soleh. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan bagi kami mukimas sholat pendiri, pendiri sholat wa min duriyati begitupun anak cucu kami Rabbana Takobal doa terimalah doa kami ini ya Rob innaka antas samiul alim sungguhnya engkau maha mendengar wa innaka antas tawwabur rahim dan sungguhnya engkau maha penerima taubat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wakina ada benar kacis itu meli kopiah sakit wa ayah tomat ayah putih tamat Ustad ustaz aku dong kan kasurade mah jarang coba jalannya jauh dengikeun iroh kacis itu meli kopiah sakit wa ayah tomat ayah putih tamat ei kasih kayak pondok kasih kayak panjang pak nanti di situ lain teh yang pondok mau panjang apa amplop nangan sakit itu. kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur panjang boleh VIP diundang ke sini lagi. Doakan orang Surade soleh semua. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.